Ikhwan fiddin a'azani wa'azakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-21 dari kumpulan hadis Al-Arba'in anawiyah yang disyarah oleh Syekh salih al fawzan hafizahullah taala wa ra'ah. Setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-20 Hadis yang pendek, simple, namun maknanya sangat menyentuh dan juga berarti. Yaitu hadis mengenai dorongan dan anjuran bagi kita semuanya agar memiliki yang namanya sifat malu. Karena yang namanya sifat malu, malu yang terpuji itu merupakan apa? Perangai yang sangat agung. Yang mana Rasulullah mengatakan Da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan orang tersebut malu. Karena sesungguhnya yang namanya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tafadhal hadisnya. Naam ahsan, tafadhal. Naam ahsan, tafadhal. نعم تفضل نعم حسن تفضل Naam, fadal. Fadal. عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ابلغ الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستيقظ فاسمع ما شئت. Naam, tafadhal. Antum udah hafal belum? Hafal belum? Nanti terakhir nanti ya. Tafadhal. أيوة نعم أصل تفضل tafadhal. Oh, na'am ahsan, tafadhal. أن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Ewa, antum hafal juga? Ayo bismillah. Antum hafal juga? Eh, yang antum hafal aja bismillah. Anna rajulan qala lin nabi ya. sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam الدين قول الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته Ah, bahwa Muslim atau Bukhari? Hmm? Al-Bukhari atau Muslim? Muslim ya. Nah, dah apa antum? Bismillah. al ansori al badri kadallahu anhu kola kola rasulullah Baca ya, terus. Sampai situ tak? Allah <laughs> mustahil. Khair insyaallah. Itu baru baru apa? Baru sahabatnya itu hadisnya, intinya itu hadisnya. Allah <laughs> mustahil. Lah bahas insyaallah. Sudah selesaikan ya? Ayo mana? Antum mau mencoba terus ya? Belum? Ayo lah bahas insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-Imam Abu Zakaria, ingat-ingat, al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. al hadithu al-hadi wa 20, hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah Kulli fil islami qawlan la asalhu anhu. La as'alu anhu ahadan ghairat. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-21 ini dari hadisnya Abi Amr kemudian juga ada yang mengatakan Abu Amrata kunyahnya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu Allah beliau berkata, "Qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan." Katakanlah kepadaku dalam agama Islam ini suatu ucapan, la as'alu anhu ahadan khairak, yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun selainmu. Bayangkan ini. Jadi semangatnya Sufyan bin Abdullah meminta kepada Rasulullah SAW dengan suatu ucapan yang beliau tidak akan nanya lagi kepada orang lain selain Rasulullah SAW. Kala kemudian Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi sumastakim Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Di sini hadisnya ruhul Muslimun, ini maknanya walaupun pendek, hadisnya pendek tapi dikenal dengan apa? Jawami Jawami'ul kalim, ya kan? Jadi ucapan Rasulullah SAW itu memang terkadang pendek, simple, padat. Tapi pendeknya itu bukan berarti maknanya sampai situ. Tapi mencakup semua makna-makna yang banyak sekali. Jawami Jawami'ul kalim. Dikenal dengan apa? Jawami Jawami'ul kalim. Jadi ucapannya itu pendek, simple, singkat, tapi maknanya luas. Coba bayangkan. Amantu billahi mastakin. Pendek kan? Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah ini yang berat kalau cuma orang mengucapkan aku beriman kepada Allah, banyak enggak? Banyak. Tapi yang istiqomah sedikit. Oleh karena itu, na barakallahu fikum, walaupun kelihatannya ucapannya simple, yang Rasulullah ucapkan kepada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, kelihatannya cuma amantu billahi tsummastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ternyata maknanya besar sekali. Jadi enggak cukup kalau kita cuma mengatakan aku beriman kepada Allah dalam keadaan tidak istiqomah nggak cukup. Istiqomahnya itu yang berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan yang sangat luar biasa dalam Al-Qur'an Karim mengenai orang-orang yang mereka apa? mengucapkan kami atau aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah orang-orang tersebut. Nah, mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzala alaihimul malaikah Allah apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Na'am barakallahu fikum. Di ayat yang mulia tersebut perhatikan baik-baik innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu. Ini pentingnya ini. Kemudian mereka istiqamah. Bukan sekedar ucapan saja. Jadi kalau misalkan kita ahlu sunnah, terutama ahlu sunnah, Jangan sekedar slogan, kami ahlu sunnah, kami sunni salafi. Tapi istiqomahnya itu yang diharapkan. Istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinan. Bukan hanya sekedar tulisan, slogan, paham ya? Nah, kalau fikum atau sekedar ucapan, tapi istiqomah itu yang diharapkan. Nah, innal ladzina qalu Allah tsumma istaqamu kemudian mereka istiqamah tatanazzala alaihimul malaikah nistanya para malaikat pun mereka akan turun dalam artian apa memberikan kabar gembira nah apa tatanazzalu eh, ayafan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun surat fusilat ya fusilat ya kan nah barakallahu fikum ya ahsantum jadi di dalam ayat yang mulia tersebut orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian mereka istiqamah para malaikat menyambut memberikan sambutan dan memberikan kabar gembira Allah takhafu wa la jangan kalian takut khawatir terhadap perkara akhirat yang kalian akan apa jumpai nanti wala tahzanu dan jangan kalian apa sedih terhadap perkara dunia yang terluputkan kita terkadang dalam masalah dunia, bisnis, usaha, jual beli, terkadang gagal, terkadang bangkrut. Gak usah sedih kalau cuma perkara dunia. Tapi kalau perkara akhirat yang terluputkan baru sedih kita. Karena kalau cuma perkara dunia, dunia cuma sekali saja. Paham ya? Berikutnya nanti mungkin kita usaha lagi berhasil dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita bergembira. Eh? Dan jangan kalian bersedih terhadap perkara dunia yang terluputkan Wa absiru dan bergembiralah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya? Dan berbahagialah kalian, senanglah kalian dengan surga yang dulu telah dijanjikan untuk kalian. Surga balasannya. Orang-orang yang apa tadi? Yang beriman kemudian istiqamah. Istiqamah itu yang berat barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu sampai disebutkan bahwasanya apa? Min a'dhamil karamah istiqamah. Paham ya? Termasuk karamah yang paling besar adalah istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din azza kita baca syarahnya atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Hadzal haditsu anna Sufyan ibn Abdullah sa'ala an sallallahu alaihi wasallam an yaqula lahu kalaman jami'an khair. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu mengucapkan kepadanya dengan suatu ucapan yang jami'an, ucapan yang mencakup lil khair. Bayangkan, satu ucapan yang mencakup kebaikan. Nah, jadi permintaannya Sufyan bin Abdullah enggak panjang-panjang, satu ucapan saja. Tapi ucapan tersebut mencakup kebaikan dalam agama Islam ini. Walaupun di sana masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Karena sumbernya dua ini. Kalau orang itu beriman, kemudian istiqomah, yang lainnya insya Allah akan menyusul. Tapi kalau sudah enggak istiqomah, enggak beriman, belum tentu bisa mengamalkan amalan yang lainnya. Mahum insyaallah. Eh, ini bagus sekali ini. Wadihan fi uslubih. Kemudian ucapan yang mencakup pada kebaikan dan jelas secara gamblang dari sisi uslub tata caranya. Paham ya? Gaya nah bahasanya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Bihaitsu la yahtaju ila syarhin, yaitu ucapan yang enggak butuh penjelasan lagi bayangkan. Kalau antum menjumpai ucapan yang ringkas, pendek, simple, nggak butuh penjelasan, senang nggak kira-kira? Senang. Karena langsung paham gitu loh. Tapi kalau ucapan perlu disarah lagi, itu berarti menunjukkan ucapan itu belum bisa dipahami. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti kalamnya siapa yang sering terulang-ulang itu? Kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin wa man faraqad dalil Bala an sawa'is sabil. Pendek, simple. Orang nggak perlu mengarah lagi udah paham. Artinya apa? Barang siapa yang berpaling dari dalil, berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Antum paham nggak dengan ucapan itu? Paham nggak? Paham. Nggak perlu syarah lagi. Menunjukkan bahwasanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu Nah, ketika bertanya kepada Rasulullah mengharapkan jawaban yang bisa dikatakan mencakup dan jelas gamblang enggak butuh lagi penjelasan setelahnya wa ila man yuwaddihuhu wa yubayyinuh enggak butuh lagi kepada orang yang menjelaskan dan juga menggamblangkannya wa yakunu wadihan fil nafsi yaitu ucapan yang secara zatnya itu jelas dan gamblang wala syakka dan enggak diragukan lagi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim ini wa faslal khitab dan tidak diragukan lagi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberi yang dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Bayangkan. Diberi dengan apa? Jawami'ul kalim. Ucapan yang simple, pendek, singkat tapi mencakup makna yang sangat luas. Jawami'ul kalim. Wa faslul khitab dan bisa jadi pemisah suatu pembicaraan. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan faslul khitab itu yang dikenal dengan amma ba'd. Paham ya? Jadi kalau antum khutbah biasanya diakhiri sebelum masuk pembahasan amma ba'du. Ya enggak? Setelah itu baru fa inna asdaqal hadis. Ya enggak? Inti pembicaraannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wallahu aqdarahu ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat Rasulullah mampu untuk melakukan itu semuanya. Siapa yang membuat orang mampu berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang antum jumpai orang yang hafalannya bisa dikatakan minim, sedikit, tapi terkadang dia pandai bicara. Sehingga pandai bicara itu yang membuat terkadang apa? Enam orang tergiur, tertipu dengannya. Hati-hati. Nah, cuman ada juga yang mereka diberikan semuanya. Sudah pandai bicara, hafalannya banyak, paham ya? Kemudian pemahamannya kuat itu e, beberapa orang seperti itu. Menunjukkan bahwasannya manusia itu bertingkat-tingkat sisi pemahamannya serta hafalannya dan juga daya tangkapnya. Mahum salah ya, gak bisa dipukul rata. Ada yang mungkin cepat memahami, Paham ya? Ada yang mungkin pahamnya lambat, eh, hilangnya cepat, paham ya? Ada yang nah barakallahu fikum cepat paham, cepat pula hilangnya, paham ya? Ada yang enggak paham-paham cepat hilang juga. Paham ya? Modelnya macam-macam manusia itu ya. Manusia itu macam-macam modelnya. Yang jelas kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kunci jangan terlupakan ya. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala la ta'juz. Artinya apa? Semangatlah kamu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah atau putus asa. Ini penting sekali Kalau dalam mencari ilmu, semangat untuk mendapatkan perkara bermanfaat, bukan mengandalkan semangat saja, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting itu. Ya Allah, berilah kami pertolongan. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar. Penting sekali. Jangan lupa ketika antum qiyamul lail salat malam, nah, jangan lupa antum membaca doa ini. Paham ya? Doa agar dimudahkan semua urusannya, dimudahkan semua nah barakallahu fikum ilmu yang dipelajari. Kemudian apa yang ketiga tadi? Tidak putus asa. Orang kalau belajar mudah putus asa, enggak sampai-sampai dia. Tapi kalau dia itu semangat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa lemah dalam artian mudah putus asa, insyaallah berhasil, insyaallah. Paham ya? Karena yang membuat orang terputus itu karena putus asa tadi itu. Wahana anakku enggak bisa-bisa ya. Sudah lama sekali belajar sudah lima tahun, belajar sudah bertahun-tahun tapi kok nggak bisa-bisa ya. Salahkanlah dirinya sendiri. Kenapa tidak semangat dalam belajar? Kenapa tidak mau nah barakallahu fikum menekuni dan memahami pelajaran yang dia pelajari? Nanti dia akan sadar sendiri. Tapi kalau cuma mengandalkan, wah kok anak nggak bisa ya? Anak nggak bisa. nggak ada usaha, nggak ada upaya, ya nggak bisa terus. apa maksudnya ya? Jadi hindari yang namanya putus asa. Antum tidak boleh nah barakallahu fikum habibakumullah kemudian apa? putus asa dan meninggalkan semangat dalam belajar. Memang orang ketika belajar itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa futur itu sudah tabiat, sudah sunnatullah jalla wa ala. Sebagaimana hadisnya siapa? Hadis yang sahih Rasulullah menyatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Artinya apa? Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Ya enggak? Semangat sekali belajarnya Masya Allah. Ha? Sebelum disuruh hafal udah hafal duluan, paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu semangat terkadang orang ya. Tapi ada juga masa-masa putur, masa-masa bosen. Wah, rasanya enggak kuat nih menghafal satu lembar. Akhirnya ngapalnya cuman setengah halaman. Enggak masalah, masih dalam sunnah. Ingat-ingat. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membawa masa futurnya kepada as-sunnah sungguh dia telah ber, beruntung. Jadi masa futurnya tidak dibawa kepada perkara-perkara yang melalaikan. Wah, anak futur belajarnya Ustaz. Lah mau apa? Anak mau refreshing dulu. Refreshing apa maksudnya refreshingnya? Ya mainan game lah sedikit. Allah musta'an. Di situ malah justru apa? Membawa futurnya tidak kepada as-sunnah. Berbahaya. Nah, wa man kanat ila ghairdalik faqad halak. Barang siapa yang membawa masa futurnya tidak kepada as-sunnah, maksudnya kepada selain as-sunnah, sungguh dia telah binasa. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya gini. Kalau misalkan antum atau kita semuanya futur dalam menghafal misalkan, biasanya sekali setoran satu lembar misalkan biasanya misalkan ya. Ternyata hari itu futur dia. Enggak bisa menghafal satu lembar, dikurangilah walaupun setengah halaman, enggak masalah. Tapi masih dalam dalam apa kategori as-sunnah. Paham ya? Memang benar-benar enggak bisa menghafal hari itu satu lembar nggak bisa, setengah halaman nggak bisa. Kemudian satu ayat pun sulit, misalkan benar-benar putus saat itu ya, dialihkan kepada yang lain mungkin menghafal hadis. Masih dalam as maksudnya ya? Itu semuanya insya Allah keselamatan. Tapi kalau futur langsung dibawa kepada kepada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang bisa melalaikan, jangan. Berbahaya. Mahum insya Allah ya. Hati-hati para barakallahu fikum jaga diri-diri kita, anak-anak kita, dari permainan yang dikenal dengan game. Perhatian baik-baik. Nah, yang dikenal dengan apa? Game. Karena orang main game itu kenapa kok dibilang hati-hati? Karena kalau dia sudah paham, dia nggak berhenti sampai game. Paham ya? Udah adzan dikumandangkan masuk gini ada. Lah kenapa enggak salat? Belum game. Nah, mesti gitu arahnya. Paham ya? Akhirnya apa? menyita waktunya dan dia tidak segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallahu fikum. Anak-anak kita kita didik dengan cara yang baik kalau seandainya dia minta permainan-permainan yang seperti itu, hindari. Eh, kalau misalkan anak kita masih butuh permainan-permainan yang lain, nah barakallahu fikum kita latih yang lebih baik, lebih bagus karena kalau sudah terbiasa itu walaupun sudah besar pun mintanya game. Nah ya, nah dikasih yang lainnya enggak mau, kasih mobil-mobilan enggak mau. Eh, kasih permainan yang lain enggak mau mintanya game tadi hati-hati barakallahu fikum. Permainan-permainan yang bisa melalaikan kita hindari. Paham ya? Hewan barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan sakumullah, syahidnya di sini nah kembali pada pembahasan kita bahwa Rasulullah SAW diberikan kemampuan untuk berucap dan ucapan yang sangat luar biasa. Pendek, simple, tapi maknanya mencakup sangat luas sekali. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Coba bayangkan, innamal bin niat Tanda sesungguhnya seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Bayangkan. Masuk di situ semua amalan. Amalan-amalan mau puasa, sholat, zakat, haji tergantung dengan niatnya. Masya Allah. Pendek, simpel tapi mencakup itu ya. Nah barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ketika Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, Faajabah hadzal rajula bi kalimatain tajma'ani lahul khaira kullah." Akhirnya Rasulullah menjawab Nah barakallahu fikum untuk lelaki ini maksudnya Sufyan bin Abdullah dengan dua kata, dua kalimat yang mana dua kalimat tersebut terkumpulkan padanya kebaikan seluruhnya. Dua kalimat yang terkumpulkan padanya apa? Kebaikan seluruhnya. Apa dua kalimat tersebut? Amantu billah tsumma istaqim. Al-imanu billah wal istiqamah. Dua ini. Kalau antum kita semuanya beriman kepada Allah kemudian istiqamah ini kunci kebaikan. Karena istiqomah ini dibutuhkan. Orang menghafal butuh keistiqomahan. Paham ya? Orang belajar butuh keistiqomahan. Orang puasa butuh keistiqomahan. Orang misalkan sholat butuh ke keistiqomahan. Sehingga beriman kepada Allah taala diiringi dengan senantiasa istiqomah. Paham ya? Istiqomah di atas Al-Qur'an sunnah, istiqomah di atas ucapan yang benar, ucapan yang sahih, yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Wa dzalika bi an yaqul yang yang demikian itu Rasulullah mengarahkan kepada Sufyan bin Abdullah agar mengatakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah, summa yastaqima ala dzalik. Kemudian istiqamah di atas iman tersebut. Ini penting sekali barakallahu fikum. Bukan keimanan itu hanya ucapan saja. Sudah kita lewati kemarin ya. Keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah diucapkan dengan lisan. Diyakini dengan hati. Diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi apa? Iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jangan terlupakan. Jadi iman itu nggak cukup kalau cuma keyakinan. Yang penting aku meyakini benar, walaupun nggak ngamalkan nggak masalah. Keliru, yang penting aku mengucapkan walaupun enggak beramal. Keliru. Yang penting aku mengucapkan dan meyakini walaupun enggak beramal. Keliru. Terus bagaimana yang penting? Yang penting semuanya diterapkan. Amalannya, keyakinannya, ucapannya. Bertambah dan berkurang itu keimanan. Mahum salah ya? Jadi keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah tidak stabil. Paham ya? Nah ingat-ingat ya. Berbeda dengan kelompok sesat yang sudah kita sebutkan kemarin siapa? Kelompok apa itu? Murji'ah hati-hati. Kelompok Murji'ah ini disenangi orang-orang yang mereka tidak mau bertanggung jawab. Pengennya senang-senang saja. Karena Murji'ah itu mengatakan iman itu yang penting yang ada di dalam hati. Mau berjudi silahkan, berzina enggak masalah, mabu-mabuan enggak ada larangan. Imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail kata mereka. Ini Murji'ah, hati-hati ya. Karena Murji'ah berkeyakinan keimanan itu nggak butuh amalan, itu keliru. Justru amalan itu yang mencerminkan. Mahum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdan wasakumullah kita lihat berikutnya. Wa hadza kana fil Qur'an yang seperti ini sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rob kami adalah Allah, ini Rob kami adalah Allah, beriman enggak ini? Beriman. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, niscaya para malaikat akan turun kepada mereka, memberikan kabar gembira apa yang dinyatakan? Allah takhafu. Jangan kalian takut, jangan kalian cemas dengan perkara akhirat yang akan kalian hadapi. Karena kebaikan semua. Paham ya? Wala tahzanu dan jangan kalian sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Kalau cuma masalah dunia kecil, biarkan saja. Paham ya? Ada orang yang nipu kita misalkan, ada orang yang tidak jujur dengan kita, perkara dunia itu bismillah saja Insya Allah digantikan lebih baik. Percaya atau nggak percaya buktikan sendiri sudah. Gantinya lebih baik, paham ya? Kita hanya bisa menasihatkan, mengarahkan agar berbuat kejujuran dalam perkara dunia, bisnis, usaha, jual beli. Perkara ternyata mereka tidak jujur, tidak terang-terangan dalam jual beli, bisnis, usaha atau semisalnya, sudah urusan masing-masing. Yang penting perkara dunia jangan sampai kita sedih kalau terluputkan. Insya Allah berikutnya ada kan, ada gantinya. Ada gantinya lebih baik. Insya Allah. Seperti caranya. Biar tidak terlalu memikirkan panjang lebar. Naam. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Bayangkan surga balasannya. Yang namanya surga bagaimana kenikmatannya? Belum pernah mata kita melihat, belum pernah telinga kita mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya nikmatnya sangat luar biasa. Surga yang paling rendah saja, Abdul Razak, surga yang paling rendah saja itu 10 kali dunia dan seisinya lebih. Bayangkan itu. Itu surga yang paling rendah. Masing-masing penduduk surga diberikan kepuasan sehingga dia merasa yang paling tinggi. Masya Allah. Jadi surga itu kan bertingkat-tingkat. Surga yang paling rendah itu penduduknya itu merasa yang paling tinggi. Padahal di atasnya masih ada yang lebih tinggi bayangkan. Nikmatan, nikmatan. Paham ya? Kenikmatan demi kenikmatan. Paham ya? Itu surga bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya Naam janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terluputkan, pasti tepat pada sasarannya. Kita lihat di sini. Wa fil ayatil ukhra dan di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut di hadapan mereka, tidak pula mereka sedih. Nah, barakallahu fikum, mereka tidak takut dan tidak bersedih. Perhatikan baik-baik. Naam. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka-mereka adalah penduduk surga kekal di dalamnya. Masya Allah. Kalau sudah kekal di dalam surga, bagaimana coba? Kenikmatan demi kenikmatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan setiap hari Jumat disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah. Nah, barakallahu fikum mereka berkunjung. Mereka pergi ke pasar-pasar surga. Di surga ada pasarnya ternyata. Cuman pasarnya nggak seperti di dunia ini. Di sana luar biasa. Antum mau makan makanan yang kalian inginkan semuanya ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum semuanya ada, mulai buah-buahan, mulai makanan-makanan yang nikmat semuanya ada, minuman-minuman berbagai macam jenisnya. Surga. Nah, enggak ada istilahnya buang air besar. Enggak ada terasa di sana. Paham ya? Enggak ada juga yang kencing. Enggak ada juga yang istilahnya mengeluarkan bau-bau enggak sedap. Paham ya? Nah, semuanya baunya wangi, menjadi keringat yang berbau misik. Masya Allah. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan termasuk penduduk surga. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla Allah jalla wa ala amara nabiyahu bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk hal tersebut. Wa amara muminin dan juga memerintahkan kaum mukminin. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." wa man taba ma'aka wa la tadghaw. sebagaimana engkau telah diperintahkan dan orang yang bertobat bersamamu dan jangan kalian melampaui batas. istiqomah itu penting. Jadi kalau antum misalkan suatu ketika liburan pulang kampung, istiqomah, paham ya? Pakaian dijaga, pergaulan dijaga, paham ya? Jangan ketika di pondok lain, di rumah lain. Itu namanya bunglon. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum tahu bunglon atau tidak? Bunglon itu kalau Antum perhatikan baik-baik sifat identiknya itu berubah-ubah warna. Paham ya? Kalau nempel warna hijau jadi hijau. Kalau nempel warna coklat jadi coklat. Jangan seperti itu. Yang namanya istiqamah, syariat-syariat yang sudah dipelajari, berpakaian syar'i, menjaga teman duduk itu di pondok, di luar pondok sama saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, salat lima waktu dijaga, qiyamul lail. Jangan wah, ini kesempatan di rumah ini, enggak usah salat malam. Langsung ada bablas sampai jam 8 pagi. Bayangkan itu. Kalau sampai kejadiannya seperti itu sangat tidak layak. Paham ya? Jadi jangan sampai barakallahu fikum di pondok lain, di luar pondok lain. Paham ya? Di ma'had itu justru apa? Di situ antum bagaikan menanam benih. Paham ya? Antum nanam di situ barakallahu fikum. Suatu ketika antum pulang, benih yang kamu tanam tadi tertanam. Paham ya? Bukan berarti antum pulang kemudian masih nah posisinya apa? Enggak manen wala syai' nanam pun apa tanamannya pun juga tidak di siram tidak dipupuk itu keliru. Maksudnya bagaimana ilmu yang selama ini dipelajari, yang kita dapatkan itu perlu diulang-ulang sebagai bentuk pupuknya agar subur ilmu tersebut. Paham ya? Suatu ketika kita manen, walhamdulillah panennya pun juga bagus. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ma'had atau pondok pesantren Ahlu sunnati wal jamaah jangan sampai antum jadikan bagikan penjara. Karena sebagian orang itu ada yang kalau di pondok merasa di dalam penjara gitu. Paham ya? Begitu keluar dari pondok, wah. Jubah dilepas, peci pun bismillah. Paham ya? Allah musta'an. Enggak ada lagi istilahnya pakaian-pakaian syar'i lagi. Jangan. Paham ya? antum dan kita semuanya melatih untuk berpakaian syar'i. Nah, barakallahu fikum agar nampak bahwasanya kita ini beda dengan orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang dulu berlalu berlalu Dulu kita seringnya pakai sangkau apa? Sangkau nasional. Sekarang kita pakai peci internasional. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang identiknya yang pakai bukan orang-orang non muslim. Nah, barakallahu fikum itu penting sekali. Penting sekali ya, pakaian syar'i dijaga. Nah, barakallahu fikum berjubah, bergamis, sirwal, sarung. Paham itu ya? Karena apa? Karena tujuan kita adalah apa barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, untuk tamayyuz sebagaimana Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimatullah alaihi beliau sempat mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat indah dan bagus bahwasanya agama Islam ini atau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah ditolong kecuali dengan tamayyuz. Apa tamayyuz? Tampil beda. Tampil beda bagaimana maksudnya? Tampil beda tapi dengan sandaran Al-Qur'an was sunnah. Bukan penyelewengan. Apa maksudnya ya? Jadi kita sekarang penampilannya beda enggak dengan orang-orang yang jauh dari ilmu? Beda. Mereka pakai bantalon, ya, celana levis misalkan, ya enggak? Kemudian kita sudah alhamdulillah sirwal, sarung, cuba tampil beda barakallahu fikum na'am. Tentunya semuanya sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan masing-masing na'am barakallahu fikum hamba seperti itu. Intinya kita berusaha, berupaya. Kalau orang berupaya, berusaha pasti dimudahkan. Tapi kalau orang enggak pernah upaya, enggak pernah berusaha, tentunya kesulitan dibalik itu semuanya. salah ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Dan nanti kalau kita pakaiannya berjubah, di masyarakat kita dianggap asing Ustaz. Ya memang yang asing itu yang selamat. Kok bingung? Antum jangan asing di hadapan Allah Ta'ala. Kalau cuma asing di hadapan manusia, labas. Enggak masalah. Tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. apa maksudnya ya? Kalau cuma dianggap asing di hadapan manusia itu enggak masalah. Si pulan tuh asing sekali. Lah kenapa? Soalnya cingkrang, berjubah, berjenggot, pakai sorban. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Banyak takian dan makian. Tapi ingat-ingat ya, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Fatuba lil ghuraba. Artinya apa? Agama Islam ini bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaan dan beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang coba bayangkan, ini sekedar sebagai murajaah saja karena antum sebagai na'am barakallahu fikum, na'am Seorang muslim mukmin sunni salafi harus memperhatikan wakil kenyataan yang ada. Sekarang banyak enggak orang-orang yang mengaku ahli sunnah tapi enggak asing lagi di mata masyarakat? Banyak. Oh ya? Satu contohnya. 10 tahun yang lalu itu yang paling dekat aja ya atau bisa dengan 13 tahun yang lalu yang masih anak ingat misalkan. Nah, Mereka orang-orang yang sekarang membolehkan televisi dulu mengatakan haram, jangan dakwah televisi, haram. nebutkan dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Sekarang mereka nongol. Dakwah dengan televisi itu enggak masalah untuk menarik perhatian masyarakat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dakwahnya tersebar kemana mana Bisa ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, Amerika, Hong Kong katanya. Allah musta'an. Nah, dalil yang mereka pakai itu mengharamkan dulu sampai, sampai sekarang nggak berubah. Yang berubah pendapat mereka satu. Masyarakat melihat oh, nggak asing lagi ini. Yang mengharamkan masih dianggap asing enggak? Asing. Satu. Dua. Dulu orang-orang yang tidak punya SDIT, TKIT yang pakai TTT itu, dulunya mereka melarang jangan anak itu jangan disekolahkan sekolah umum. Lah kenapa nanti tercampur antara agama dengan dengan apa? ilmu dunia. Paham ya? Seharusnya hafal Al-Qur'an Sunnah Ya dihafal apa? Naam rumus Pitagoras. <laughs> Ustaz, rumus apa itu? Jadi ya hafal akhirnya rumus-rumus yang selain Al-Qur'an Sunnah. Allah Ustaz. Dulu mereka melarang, jangan jangan. Sekarang mereka sudah berjenggot, berjubah, paham ya? Malah membuat SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT, MAIT, pakai TT itu semuanya. Islam terpadu. Dipadukan dengan apa lagi sudah? Islam sempurna atau enggak? Sempurna kok dipadukan lagi. Mau dipadukan dengan IPA IPS, dipadukan dengan apa? Matematika bahasa Indonesia. Jangan. Agama Islam sudah sempurna. Kita ajari anak kita yang paling penting Al-Qur'an was sunnah Matematika bahasa Indonesia enggak masalah. Sebagai apa? Bahasa Indonesia bahasa kita. Matematika untuk belajar faraid, ilmu faraid, ilmu pembagian warisan perlu. Paham ya? Adapun IPA IPS atau melihat saja sudah bisa. Antum bisa enggak sekarang? Lihat daun itu, antum tahu daun putri malu? Nah, kalau sentuh bagaimana? Eh? Nah, itu ada IPA seperti itu. Biologi. Paham ya? Enggak perlu panjang lebar antum belajar, lihat aja. Bunga putri malu itu bagaimana? Kalau antum sentuh dia, nah, Udah itu. Allah musta'an. Mahfum salah ya? Jadi nggak perlu antum bingung-bingung. Kemudian misalkan ilmu nan geografi misalkan. Eh, begitu datang bulan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, matahari pun nggak nampak. Geografi nggak itu? Eh, udah itu selesai. Selesai enggak? Selesai. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini sekedar apa? Mengingat kembali. Mengingat kembali bahwasannya sekarang orang-orang awam melihat orang-orang yang berubah seperti itu tidak dianggap asing lagi. Yang asing yang mana? Yang asing itu yang masih benar-benar mengharamkan gambar makhluk bernyawa, gambar kalafikum fikum dan juga mengharamkan sekolahan-sekolahan yang masih berbau dengan pemikiran-pemikiran apa? selain Al-Qur'an dan Sunnah. Allahu musta'an. Cuman yang namanya seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah. Nah. Ya. Eh, satu orang. Nah. Eh, seperti itu ya. Jadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, kita asing tidak masalah di hadapan manusia, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar apa? Sekedar selingan agar kita semuanya barakallahu fikum hafizakumullah berhati-hati, berhati-hati. Jangan kita bermuka dua. Kita muka itu cuman berapa sih muka kita ini? Eh? Satu atau dua? Satu tapi kanan kiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum muka dua itu maksudnya jangan ada sebutan tadi. Di ma'had mukanya lain, di luar ma'had mukanya lain jangan. Satu muka saja udah. Istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah semampunya. Semampunya barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya kita tutup yang terakhir. Wa qala ta'ala li ibadil mu'minin dan Allah taala berfirman untuk hamba-hambanya yang beriman fastaqimu ilaihi wastaghfiruh dan beristiqamah kalian terhadapnya dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas agamanya dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian barakallahu fikum? Karena kita ini nah walaupun kita meyakini bahwasanya semoga senantiasa di atas kebenaran, di atas al-haq tapi kita nggak maksum dari kesalahan. Ya nggak, Kita semuanya nggak maksum dari kesalahan. Antum jangan berpikir wah kita yang paling benar sudah. Enggak kita enggak pernah salah itu keliru. Paham ya? Memang yang kita sampaikan semoga adalah apa? kebenaran yang sahih, yang sumbernya Al-Qur'an wa sunnah. Perkara kekeliruan wajar. Paham ya? Yang keliru diluruskan, paham ya? Yang kurang disempurnakan, saran seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita misalkan berdakwah nunggu maksum, enggak akan dakwah karena manusia tidak ada yang maksum. Mau insyaallah ya. Nah, nasallahu alaihi wasallam في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين